Jadi ada dua, yang paling dicintai oleh Nabi dan yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ahasinakum akhlaqa yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi, akhlak yang baik, yang mulia, sangat-sangat besar di dalam Islam. Bisa menyusul ahli solat sunat, ahli puasa sunat, sementara yang berakhlak baik ini tidak pernah solat sunat, tidak pernah puasa sunat. Wa inna abghadakum ilayya dan di antara kalian yang paling aku benci kata beliau wa ab'adakum minni yaumal qiyamah dan yang paling jauh denganku nanti pada hari kiamat ada tiga di sini as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiqun yang pertama as-sarsarun As-sarsar itu uh, kathirul kalam. Orang yang banyak bicara. Berpanjang-panjang dalam pembicaraan. Mirip dengan al-mutasyaddiqun. Berlebih-lebihan. Difasih-fasihkan ucapannya. Ya. Yeah. Sementara tidak perlu. Kalau perlu berbicara karena memang sedang menasihati orang, memberikan pelajaran dan seterusnya, tentu. Ini tidak perlu. Kadang-kadang yang dengerin juga sudah males, ya. Eh, nggak enak mau pergi, ya. Kadang mau pergi pegangin tangannya, tar dulu dengerin dulu, ya. E, seperti ini eh, asar as sarun wal mutasaddiqun. Sering kita jumpai orang-orang seperti ini. Apa saja. Masa lalunya diceritakan semua. Ya. Ketika itu hal-hal baik semua tercela, apalagi ada yang buruknya. Lebih tercela lagi. Ini tidak suka Nabi, orang-orang seperti ini. Ya, berbicara berpanjang lebar. Sementara tidak ada perlunya. Hanya cerita bualan ini itu tertawat. Yang terakhir al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah qad alimna as-sarsaruna wal mutasaddiqun. Wahai Rasulullah kami tahu apa sarsarun apa al-mutasaddiqun kami tahu. Famal mutafaihikun yang kami tidak tahu al-mutafaihikun itu apa. Ah dari sini kita tahu bahwa Eh, tidak seluruh bahasa Arab diketahui oleh para sahabat. Lihat, Nabi ngomong pakai bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Tulen asli. Beliau orang orang Arab asli. Beliau tidak pernah gaya-gayaan pakai bahasa Romawi, Parsi. Ya. Yeah. Uh, bahasa-bahasa asing Beliau pakai bahasa Arab, tapi kenapa sahabat ada yang tidak tahu? Ah, muncullah ucapan yang sangat terkenal dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Bahwa tidak ada yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal kita tahu siapa Imam Syafi'i. Hujjatun fil luko Hujjah dalam masalah bahasa. Ibnu Ishaq menulis dalam kitabnya bahwa hujjatun fil lughah di antaranya al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sudah berbicara tentang bahasa lughah bahasa Arab, maka itu menjadi hujjah. Dipakai ucapan, pendapatnya, tulisannya Imam Syafi'i dalam masalah bahasa lughah. Tetapi dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan tidak ada manusia yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi berbicara dengan bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab. Para sahabat nggak tahu apa itu al-mutafaihikun. Dan hadis-hadis seperti ini kan banyak. Ya. Hari itu kaum muslimin terserang penyakit wahan. Para sahabat nanya, "Mahwal wahan?" Penyakit wahan itu penyakit apa ya Rasul? Nggak tahu para sahabat. Padahal Nabi mengucapkan al-wahan itu bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab. Berarti perbendaharaan bahasa Arab ini luar biasa. Ya, yang ini nggak tahu, yang ini tahu, yang ini nggak tahu, yang ini tahu. Ya. Bandingkan dengan bahasa kita bahasa Indonesia. Ya, apa uh, kalimat bahasa Indonesia yang jarang kita dengar? Ya, yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Saya kira hampir-hampir tidak ada. Ya beginilah bahasa Indonesia. Orang sudah tahu semua. Sedikit sekali perbendaharaannya. Ya. Bahasa Arab luar biasa. Ini salah satu bukti. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sengaja kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bukan kebetulan. Ya kebetulan aja Rasulullah orang Arab. Ya, tentu e, bahasa Arab tidak. Ya. Bagi Allah tidak ada e, kebetulan. Allah Maha merencanakan. Qala al-mutakabbirun. Dijawab oleh Nabi, al-mutafaihikun adalah al-mutakabbirun. Al-mutakabbirun para sahabat tahu. Termasuk kita semua juga tahu apa itu al-mutakabbir. Isim fa'il dari takabbara ya takabbaru takabburan. Takabbur masuk dalam bahasa Indonesia kan? Takabbur. Ya. Karena separuh lebih bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Ya. Kalau mau dihilangkan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, maka sulit sekali kita bicara. Ya. MPR, DPR, semuanya bahasa Arab semua itu. Dewan, Majelis, Raya Al-Wakil titik, nokta, saham, masjid, musola, sajadah, kursi, ya, bahasa Arab semua. Ya, ini diucapkan uh, dalam beberapa detik, ya, tanpa mikir kita. Coba kalau antum mikir, uh, banyak bener, ya, banyak separuh lebih kata ahli bahasa, ya. Ah, kita bahwa di negeri kita ini pernah tegak negeri Islam dengan aturan Islam, aturan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian datang orang-orang kufar dari Eropa, Belanda, ya, memporak-porandakan negeri Islam di negeri kita ini. Ya. Rawahu At-Tirmidzi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya. Uh, seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Ustaz Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah berkomentar terhadap sanad hadis ini. Yang intinya hadis ini adalah sahih ligairihi. Menurut penyelidikan beliau, hadis ini sahih ligairihi. Berarti penilaian beliau tidak sama dengan penilaian Al-Imam at tirmidhi yang mengatakan bahwa hadis hasan. Dan dua-duanya bisa dijadikan hujjah karena hadis yang tidak sahih belum tentu dhaif. Hadis yang tidak sahih belum tentu dhaif. Maka jika ahlul hadis mengatakan hadal hadis laisa bisahihin. Hadis ini tidak sahih tidak otomatis ditolak, dibuang. Ya. Karena bisa saja juga eh, saya li atau Hasan atau Hasan li dan itu semua bisa dijadikan hujjah. Kecuali jika Imam al hadis mengatakan hadal hadis la yasihu. Hadis ini tidak sahih sama saja artinya ya. Hadis ini tidak sahih atau tidak sah dengan fiil ya bukan dengan masdar maka berarti dhaif. Fikul hadis pemahaman dari hadis ini, fawaid dari hadis ini, kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama husnul khuluqi من أسباب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini diantara sebab-sebab kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang dan juga menyebabkan kedekatan orang tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Ya, yeah Tentu derajat yang paling diidam-idamkan oleh kaum muslimin adalah dekat dengan Nabi. Manusia paling mulia, manusia paling terhormat, manusia paling berilmu, paling bertakwa, Nabi Rasulullah Muhammad SAW, maka dekat dengan beliau luar biasa kedudukan itu. Ya. Oleh karena itu ketika seorang uh, sahabat melayani Nabi mengambilkan air wudhu Lalu Nabi bertanya, hadis ini pernah kita baca dulu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tadi, kamu minta apa? Ya, kamu minta apa? Dijawab oleh sahabat ini, As'alu murafaqataka fil jannah. Aku ingin nanti di surga bertetangga dengan engkau, dekat dengan engkau. Lihat. Ya. Permintaan yang luar biasa cerdas. Ya. Di saat doa dikabulkan, di saat ditawari mau minta apa, maka kesempatan ini tidak disia-siakan. Minta yang luar biasa. Dekat dengan Nabi di surga. Ya. Tanpa mikir yang panjang. Karena para sahabat faham, tahu berdasarkan ilmu mana yang besar, mana yang kecil. Gak kayak kita. Ayo minta apa? Mikir apa ya? Apa ya? Ya. Oh duit banyak, ya. Wanita cantik. Milih yang kecil-kecil. Itu semua kecil dibanding dengan jannah, surga. Ya. Yang kedua, a'la darajatil jannati liman hasuna khuluquh derajat tertinggi yang ada di surga itu adalah diperuntukkan untuk orang yang akhlaknya baik. Ya. Orang yang akhlaknya mulia, ya jujur, ya amanah, ya senyum, ya uh, nolong orang dan seterusnya, kita paham. Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tidak baik. Karena Allah mengilhamkan kepada seluruh manusia wabil khusus kaum muslimin mana yang baik, mana yang buruk dalam hal ini. Yang ini tidak bisa kita ketahui dalam hal ibadah mahdoh. Ya. solat ini berapa rakaat, e, baca ini berapa kali, ini tidak dengan ilham, tetapi harus dengan ilmu. Ya. li'annahu yajtamiru ala jami'i khisalil bir karena akhlak yang baik ini mencakup seluruh kebaikan yang ada ya tentu akhlak yang baik seperti ini diawali dengan iman diawali dengan iman maka orang yang jujur, amanah, suka menolong, suka membantu, tidak pamrih dan seterusnya tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sia-sia percuma. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, at-tahdhiru min at-tashadduki fil kalami biidhar ad-da'awa wat-tafakhuri wa tazkiyatin nafs. Peringatan agar kita uh, menjauh dari ucapan yang berkepanjangan, besar mulut, banyak omong, ya oh, tazkiyatun nafs membersihkan diri kita saya itu nggak pernah begini saya itu paling benci dengan ini saya ini membersihkan dirinya ya kadang orang mendengar ucapan seperti ini malah sebaliknya ya, ya. malah sebaliknya lebih baik diam ya. kecuali orang lain yang bicara nah, ini lain lagi Gitu. Kalau orang lain yang bicara, si fulan subhanallah, akhlaknya begini, begini, begini. Yang bicara orang lain, maka ini insya Allah ta'ala e, bermanfaat. Apalagi dia sudah mati. Apalagi dia sudah mati. Orang yang sudah mati dan disaksikan baik oleh teman-temannya yang masih hidup di sekelilingnya, maka Allah terima persaksian itu. Ya ada mayat yang digotong, kemudian para sahabat mengatakan, dia itu baik, dia itu begini, amanah, jujur, dan seterusnya. Nabi berkomentar, wajib wajib. Ya, ya. Gitu. Nah, kemudian, oh, di lain hari, atau di lain waktu, ada jenazah lagi yang digotong, lalu para sahabat mengatakan, menyaksikan buruk terhadap jenazah ini dia ini orang yang pembohong, penipu, begitu, begitu ya. Nabi juga mengatakan wajibat, wajib. Artinya memang seperti itu. Ya, luar hukum dari sini bahwa eh, orang-orang uh, orang -orang yang hidup menjadi saksi terhadap orang-orang yang meninggal. Fa inna hadhihi sifat hisalul mutakabbirin al-mura'in. Sifat-sifat seperti ini adalah bagian dari sifat-sifat orang yang menyombongkan diri, membesarkan diri, ria. Ya, maka jauhi hal-hal seperti ini. Ya. Terutama kita yang bukan siapa-siapa, bukan ulama, ya, kecuali ulama. Ulama yang memang betul-betul ulama ada di antara ucapan mereka yang e, dicatat oleh ulama yang lain yang bernada membesarkan dirinya dan itu hak. Dan itu hak. Ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Bukhari, aku bertemu dengan guru-guruku berjumlah 1080. Ini kan membesarkan dirinya. Tapi hak yang beliau katakan dan menjadi pelajaran dan beliau mengucapkan seperti ini karena beliau membawa misi, membawa ilmu. Ya, agar uh, orang-orang sikoh terhadap beliau karena yang beliau tulis yaitu Sahih Bukhari luar biasa. Ya, kalau sampai ada orang yang menolak Sahih Bukhari sebagaimana orang-orang Rafidah, maka itu kerugian yang luar biasa. Karena akan kehilangan ilmu yang banyak sekali. Maka beliau mengatakan hal seperti itu ya bukan untuk pribadi beliau tapi untuk sebuah kebaikan dan itu kan ucapan nabi ucapan para nabi dan rasul ya berapa kali nabi mengucapkan uh, sesuatu yang membesarkan beliau sendiri akulah yang pertama kali membuka gerbang surga ya akulah al-hasyir sang pengumpul karena seluruh manusia berkumpul di telapak kakiku. Akulah Al-Mahi sang penghapus. Karena seluruh ajaran para nabi dan rasul dihapus dengan ajaranku dan seterusnya ucapan-ucapan seperti ini banyak. Untuk apa? Untuk menunjukkan al-haq, bukan untuk pribadi beliau. Ah, yang dibahas di hadis ini adalah membahas dirinya, membesar, membesarkan dirinya. Ini yang tidak boleh. Nah, kemudian oh, terakhir beliau membawakan afar dari oh, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tentang tafsir husnul khuluq akhlak yang baik. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Huwa talaqatul wajhi Wabadrul ma'ruf wa kaful adha. Yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia adalah berwajah ceria, senyum, ramah. Wabadrul ma'ruf, melakukan hal-hal yang ma'ruf, membantu orang. Ada orang perlu tenaga dia, siap. Ada orang butuh uh, dana, siap Ya, ini bagian dari akhlak yang mulia. Yang terakhir, waqaful adza, tidak menyakiti orang lain. Tangannya, kakinya, lidahnya tidak menyakiti sesama muslim. Ini akhlak yang mulia. Ya, ada tiga yang menjadi tafsiran Abdullah bin Mubarak. Ya, kita lanjutkan bab ke-74. Babul hilmi wal anati wal rifqi. Bab tentang al-hilm, al-anat, arif. rif Agak sulit menterjemahkan, maka tidak usah diterjemahkan. Uh, kita bahas saja. Al-hilm itu apa? Ya. Yeah dijelaskan oleh beliau Al-hilmu manzilatun baina radilatain Al-hilm itu uh, sesuatu yang berada di antara dua keburukan. Kalau ke kiri buruk, kalau ke kanan buruk. Nah, ini yang di tengah-tengah. Itu. Antara apa? Al-ghadab wal baladah. Marah, marah karena disakiti orang atau dia tidak peduli. Nah, dia berada di tengah-tengah. Gitu ya. Berada di tengah-tengah. Orang yang marah langsung marah ketika disakiti orang, ketika dizalimi orang, maka ini biasanya tidak baik. Karena akan buru-buru. Gitu ya. Dia dengar anaknya dipukuli orang, langsung marah. Biasanya dia akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Gitu kan? Langsung bereaksi. Atau sebaliknya al-baladah uh, eh, diam saja nggak peduli. Berarti dia tidak sayang kepada anaknya, mungkin dia zalim terhadap anaknya. Maka yang terbaik di tengah-tengah. Kenapa anak saya dipukul? Kejadiannya di mana? Duduk perkaranya seperti apa? Yang mukul siapa? aini al-hilm. Ya. Apa terjemahannya? Apa? Ada istilah bahasa Indonesia seperti itu? Saya kira nggak ada ya. Mau diartikan apa? Itu. Di situ apa terjemahnya? Ah, tidak cepat marah. Ah, bukan istilah kan? Tidak cepat marah. Ada tiga tiga kata-kata ya. Ini kan satu. Ah, ini salah satu kemiskinan e, bahasa kita dan menunjukkan kekayaan bahasa Arab luar biasa. Ya. Saya kira kurang tepat ya, tidak cepat marah. Kurang tepat. Ya. Sabar uh, nanti bisa bisa salah pengertian ya. Karena sebagian orang beranggapan bahwa dia nggak balas, nggak ngapa-ngapain, eh, dikatakan sabar. Gitu. Makanya sudah al-film itu aja ya. Cukup. Dan yang penting kita tahu maknanya. Nah, sebagian ulama menafsirkan mampu membalas tapi dia tidak membalas. Gitu. Mampu membalas. Dia seorang uh, pejabat misalnya dia seorang jenderal misalnya, tentu kecil bagi dia untuk membalas uh, kedoliman bawahannya. Kedoliman masyarakat, kedoliman si fulan yang bukan siapa-siapa. Tapi dia nggak balas. Ya. ini al-hilm. Tetapi bukan berarti dia membiarkan kedoliman itu. Sebab kalau dia tidak membalas dan membiarkan kedoliman itu, maka akan terkena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salatu wassalam unsur akha zalim wal mazlum. Ya, tolonglah saudaramu yang didolimi dan tolong pula saudaramu yang zolim. Dua-duanya disuruh menolong. Bagaimana cara menolong saudara yang didolimi? Gampang, kita tahu maksudnya ya. Kalau dia dikejar-kejar, ya kita bantu. Kalau dia disakiti, ya kita cegah. Nah, bagaimana menolong saudara kita yang dolim? Lagi mukulin orang, kita bantuin. Ya, tolong nolongin kan, bantuin. Nah, justru dengan cara mencegahnya. Dengan kita mencegah saudara kita yang berbuat zolim, mukul orang, nendang orang tanpa alasan hak, berarti kita sedang menolong dia agar dia tidak berdosa, agar dia lepas dari tanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Nah, jadi al-hilmu seperti itu. Dia mampu membalas tetapi tidak membalas dan apa yang dia lakukan ini tidak tercela. Tidak membiarkan sebuah kezaliman. Ini al-hilm. Yang kedua al-anat. Al-anat. Ini pun berada di tengah-tengah antara uh, al-ajalah dan at-tabatu. Apa al-ajalah? Tergesa-gesa. Apa at-tabatu? Terlalu lambat. Jadi pertengahan. Gitu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, uh, dia berada dalam pertengahan. Tidak langsung cepat bereaksi, juga tidak lambat. Pertengahan. Ini al-anat. Ini bagian dari akhlak yang mulia setelah al-hilm. Dia mampu membalas eh, dengan kekuasaannya, kekuatannya, tapi dia tahan. Yang kedua, dia orangnya tidak terlalu cepat bereaksi. Jadi, kalau mengambil keputusan, uh, tidak tergesa-gesa. Ya, tunggu sampai uh, faham betul duduk perkaranya, bagaimana uh, sebab musababnya. Orang seperti ini masuk dalam kategori al-ana. Ya. Apa artinya? Diterjemahkan apa di situ? Hah? kehati-hatian. Ya mungkin ya. Mungkin masuk situ ya. hati-hati. Warif Rif uh, sering diterjemahkan dengan lembut. Ya. Seorang muslim itu arif. Sifat arif ini sifat yang dimiliki oleh Abu Darda ketika Abu Darda eh, ketika Salman Al-Farisi bermalam di rumahnya. Ya. Insya Allah itu masih ingat ya. Salman kan disaudarakan ya dengan uh, Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda yang sudah menjadi saudara itu, ya kan yang Rasulullah langsung yang mempersaudarakan. Melihat istrinya tidak berdandan, kumal, eh, dan seterusnya, Salman heran. Salman heran. Dari sini kita tahu, bahwa umumnya para sahabiah itu berdandan. Wanita-wanita eh, di zaman Nabi SAW itu berdandan. Maka ketika Salman melihat Ummu Darda kumal, tidak berdandan, heran. Kok wanita seperti ini? Ya. Dijawab oleh Ummu Darda, "Ya bagaimana saya mau berdandan?" Sementara saudaramu seolah sudah tidak butuh saya. Ya, tidak menghiraukan saya, tidak menjamak saya, tidak menghampiri saya. Asik apa? Asik beribadah. Habis waktu untuk beribadah. Ya. Bukan kayak kita ya, istri tidak ditengok, asik keluyuran di luar rumah nah, itu uh, orang sekarang ya. Abu Darda asik beribadah. Gitu. Asik beribadah. Luar biasa. Ini sahabat. Ya, dan ini kan bukan bukan seorang saja kan Ibnu Umar seperti itu ya eh, Abu Dhar seperti itu banyak para abid. Abdullah bin Amr bin As seperti itu. Dan ternyata itu salah. Lihat. Betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya sunnah Nabi SAW. Betapa dengan semangat saja tidak cukup. Salah. Dan betul-betul salah. Kalau sampai mati dalam keadaan seperti itu, Allah akan bertanya, minta pertanggungjawaban. Karena itu salah semangat ibadah, asyik beribadah, khusyuk beribadah, seolah sudah tidak ada di dunia ini. Salah ternyata. Ya. Yeah. Ah, kemudian Salman uh, tidur di rumah Abu Darda ini. Kemudian Abu Darda <clears throat> bangun. Ya. Yeah. Bangun mau sholat malam. Dipegang tangannya oleh Salman. Ya. Yeah Dipegang tangannya oleh Salman. Belum waktunya. Ini tengah malam, belum sepertiga malam. Gitu. Nah, nurut saja. Ya. Abu Darda nurut saja. Abu Darda mengatakan, ya biarin saja, mau, mau sholat. Padahal dia kan ahli ibadah, biasa seperti itu. Ikut saja. Ah, ini yang saya maksud. Ya, arifku itu seperti ini. Jadi lembut, ngikut, nurut terhadap orang yang sikap. Karena hari ini banyak di antara anak-anak muda duduk di majelis ilmu, ya eh, seorang alim, ya dia ngomong langsung diputus, eh, dipotong eh, dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang tidak arif. Ya, maka dalam salah satu uh, sabdanya Nabi mengatakan seorang mukmin itu, seorang muslim itu kal jamalil unuf seperti unta. Seperti unta yang dicocok hidungnya, dibawa kemana ngikut. Ya, begitu terhadap orang yang kita sikap. Ya, bukan berarti taklid buta, bukan. Karena memang sikoh. Abu Zar sikoh dengan Salman. Siapa Salman? Orang tahu semua, termasuk Abu Daud. Maka ketika Salman mengatakan belum waktunya, tidur, tidur Abu Daud, Gitu. Ah sifat sikoh seperti ini perlu kita pupuk karena hari ini berapa banyak orang yang uh, akhlaknya kurang terhadap orang-orang arif, ya. Yeah. Uh, dia baca, saya baca, ya. Yeah. Dia bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab, ya. Yeah. Uh, hal-hal seperti ini yang tidak ada pada diri para a'immah dan banyak kisah di mana ulama-ulama besar marah terhadap uh, kekurang adaban sebagian murid. Ya. Ini arifku, lembut. Uh, ayat yang beliau bawakan adalah ayat ke-134 dari surah Ali Imran wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ayat yang membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya orang yang menahan amarah, orang yang pemaaf, mengampuni manusia yang berbuat salah terhadap dirinya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian akhir-akhir surat Al-A'raf qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi jahilin Jadilah pemaaf, beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Umar pernah marah terhadap seseorang yang mengkritik beliau di depan beliau. Ya, kritik yang kasar, keras. Lalu dinasihati oleh Imran bin Husain. Ya, Eh, dengan membawakan uh, hadis ini, eh, ayat ini. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'aridanil jahili. Jadilah pemaaf, beramar ma'ruflah dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang ini orang jahil ya, ya amiru minin. Ya, Umar seolah baru dengar ayat tadi. Padahal Umar jelas hafal Al-Quran. Ya, inilah salah satu sifat manusia ada lupanya. Ya, Umar hafal Al-Quran, uh, tentu hafal ayat ini. Ketika dibawakan ayat ini, seolah-olah Umar baru dengar. Ya, maka Umar tidak jadi marah. Tadinya memukul orang tersebut eh, dibatalkan oleh beliau. Ya. Ayat ini dan tiga ayat yang lain memberikan petunjuk kepada kita bagaimana berhadapan dengan orang-orang jahat. Ya, bagaimana menyikapi orang-orang jahat, usil, jahil, oh, dolim. Apa perintahnya? Suruh apa? Iya, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu juga kepada kita semua dalam tiga tempat. Dalam tiga tempat dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mu'minun, surat Fusilat dan tadi uh, surat Al-A'raf. Ya. Yeah. Irfa billati hiya ahsan as sayiah Uh, eh, balaslah, balaslah uh, keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ini yang uh, fusilat. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ah, yang terakhir alaf tadi uh, apa? Wa'ritanil oh, jahilin. Ya. Dan di tiga ayat tersebut, di tiga tempat tersebut, itu selalu, selalu diikuti dengan bagaimana berhadapan dengan jin yang zalim, setan. Nah, kita lihat di Al-Mu'minun. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya. Ya. Uh, balaslah keburukan dengan kebaikan. Sungguh kami Allah mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sifatkan, ucapkan dan katakan, ucapkan ya Rob, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan, dari hembusan syaitan dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah ketika setan itu mendatangiku. Gitu ya. Ini dalam Al-Mu'minun. Ah, kemudian dalam Fusilat فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena orang yang tadinya benci setengah mati kepada engkau, maka akan berbalik menjadi cinta kepada engkau. Dan jika engkau digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya, ah, begitu juga yang Al-A'raf terakhir tadi. Persis wa imma yanzaghunaka minasyaitonir nasgun fasta'id billahi innahu samiun alim. Jadi di sini beliau menerangkan kepada kita bahwa berbeda cara menghadapi manusia jahat dengan cara menghadapi jin jahat. Kalau manusia jahat-jahatin kita, kita disuruh membalas dengan kebaikan. Dia cemberut, kita senyum. Dia nggak mau bantu, begitu dia butuh, kita bantu. Kita sakit, dia nggak nggak nengok, begitu dia sakit, kita nengok. Begitu pembalasan yang baik. Itu kalau manusia. Tapi kalau jin, jangan. Ya, jin berbuat jahat kepada kita bikin berisik di dapur. Kan jahat kan? Itu dapur-dapur kita. Kenapa dia berisik? Berarti dia zolim. Jin itu zolim. Maka jangan berbuat baik kepada jin. Tapi berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah artinya tidak boleh membalas keburukan jin dengan kebaikan. Ya, yang seperti kita lihat. Udah jelas-jelas jin itu jahat, mengganggu rumah, malah dikasih kopi pahit, ya, pisang Ambon, ya, uh, ayam putih, uh, di Samsu sebatang, ya, uh, ini haram, nggak boleh. Padahal ketika ada manusia buruk kepada dia, dia marah. Ya. Orang nonjok dia, dia nonjok dua kali, nendang sekali. Padahal dia cuma ditonjok sekali. Ini kan hal yang biasa. Begitu yang berbuat jahat itu jin, dia malah berbuat baik ya sopan ya mau apa mbak uh, sopan permisi ya nggak boleh nggak boleh seperti ini haram merendahkan diri di hadapan jin tidak boleh jin yang harus merendahkan diri di hadapan kita jin itu rendah jin itu kecil bangsa jin itu lemah jin itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan manusia di antara manusia ada yang menjadi nabi rasul alaihi wassalatu wassalam jin tidak ada satu pun jin yang menjadi nabi rasul tidak ada seluruh nabi dan rasul dari kalangan manusia ya maka minta tolong kepada jin berbuat baik kepada jin ini uh, terlarang apalagi minta tolong itu rendah memalukan ya orang manusia yang minta tolong kepada jin ibarat sudah mahasiswa kuliah nanya kepada anak SD kan malu. Malu. Ya. Dan kekuatan jin sekali lagi lemah. Lemah. Ada kekuatan tentu. Dia apa pakai pengasian, dia pakai apa itu pelet, orang nggak suka jadi suka, tapi kekuatannya kecil. Ya, dagangan tidak laris jadi laris mungkin, tapi kekuatannya kecil jauh lebih besar kekuatan manusia. Ya, jauh lebih besar. Ada pernah dengar jin ngebom, ya, bikin bom, membunuh ribuan orang? Nggak ada kan? Coba manusia. Sekali bom ribuan orang mati. Ya. Pada Jepang 250 ribu orang mati. Itu kelakuan siapa? Jin apa manusia? Manusia. Jadi kekuatan manusia jauh lebih besar dari kekuatan jin di dunia ini. Ya. Yeah. Dan jin tidak berhak untuk masuk dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika jin uh, masuk dalam kehidupan kita, maka kita diberi hak oleh Allah untuk mengusir. Ya, yeah. di badan kita, di rumah kita, begitu. Kemudian satu lagi ayat nah, ini diulang lagi uh, oleh beliau ya, Fusilat. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Uh, tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Balaslah uh, dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun amin. Orang yang tadinya ada permusuhan terhadap engkau, maka akhirnya menjadi cinta eh, betul-betul uh, cinta waliyun hamim dan ini dialami oleh siapa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lihat Abu Sufyan lihat Umar bin Khattab lihat Khalid bin Walid lihat Amr bin Auf bagaimana sikap mereka awalnya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam benci setengah mati ya yeah. Mereka rata-rata mengatakan orang yang paling aku benci dulu adalah Muhammad. Cita-cita terbesarku adalah membunuh Muhammad. Alhamdulillah Allah tidak berikan jalan kepadaku. Allah berikan hidayah kepadaku masuk Islam, maka sekarang tidak ada manusia yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkata apa? Akhlak Nabi ya kemuliaan Nabi al-hilm al-anat ar-rif yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah bilha maka Nabi berdakwah tidak hanya di mimbar tidak hanya di uh, podium tidak hanya dalam ceramah tapi akhlak beliau adalah dakwah akhlak beliau adalah dakwah dan itu terpancar di wajah beliau Antum tahu komentar pertama kali Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi begitu pertama kali melihat wajah Nabi SAW ketika hari pertama Nabi hijrah. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi ini? Aku melihat wajah Muhammad, wajah manusia yang tidak berbohong. Ya, diketahui oleh Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi dan akhirnya walillahilham masuk Islam setelah mengetes Nabi dengan tiga pertanyaan dan dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Abdullah bin Salam mengatakan, tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab tiga pertanyaanku ini kalau dia bukan Nabi. Ya, begitulah Yahudi berilmu, tahu ilmunya. Hanya dengan ilmunya mereka tidak mengamalkan, justru untuk berbuat maksiat. Ya, ini perkecualian Abdullah bin Salam. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka sabar yaitu membalas keburukan dengan kebaikan ini tidak sembarang orang. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita salat dulu wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو Pertanyaan, barang siapa yang meninggal sementara orang di sekitarnya menyatakan kalau orang yang meninggal itu baik, maka Allah menerima persaksian tersebut. Di tempat anak tinggal bila ada yang meninggal dan sebelum dikuburkan si imam pemimpin salat jenazah bertanya apakah semasa hidup si fulan baik maka para makmum menjawab baik apakah persaksian seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak lihat saja dari uh, alur cerita hadis tadi ya jadi tanpa diminta para sahabat itu bersaksi jadi bukan atas pertanyaan Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian menyaksikan mayat ini baik? Enggak. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Tanpa diminta, para sahabat spontan mengatakan, si fulan itu baik. Ah, maka Nabi mengatakan, wajabat. Karena biasanya oh, orang yang baik akan di akan disebut-sebut oleh kita semua ya eh, orang-orang uh, miskin kehilangan dia ya siapa lagi yang akan sodakoh sama kita kita dia sudah nggak ada lagi gitu ya istrinya belum tentu meneruskan kebaikan dia anak-anaknya belum tentu ini kan spontanitas kan tidak direkayasa ya itu Adapun hari ini disengaja imam bertanya pada makmum gimana baik ya. Tentu jawabnya baik semua ya. Enggak enak loh enggak, enggak mungkin. Enggak enak sama keluarganya. Ya. Bukan seperti itu. membaca basmalah pada waktu wudhu apa dilakukan sebelum wudhu atau sebelum membasuh muka? Apakah niat sholat dilakukan sebelum takbiratul ihram atau bersamaan? E, bersamaan dengan menyela-nyela jari yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyela-nyela jari dengan air e, sambil membaca Bismillah tanpa lafadz rahman rahim Ya. Adapun niat dilakukan sebelum beramal. Niat solat misalnya dilakukan sebelum beramal. Ketika tadi kita wudu jam setengah enam, tentu ada niat di hati kita mau solat maghrib. Ketika tadi dengar adzan isya lalu kita wudu, tentu kita sudah berniat mau solat isya. Ya, jadi niat dilakukan sebelum beramal. Adapun tajdidun niyah memperbaharui niat boleh. Tadi di bawah waktu wudhu sudah berniat mau salat isya. Pas ketika mau takbiratul ihram diulang lagi niatnya bahwa saya mau salat isya boleh. Bukan wajib syarat harus tidak boleh saja. Bila dilaksanakan sholat sunnah suruk berapa jam sesudah azan subuh? Nggak tentu kalau jam ya. Lihat matahari sudah terbit apa belum? Lihat matahari sudah terbit apa belum? Begitu matahari terbit dan sudah sempurna, korsus syams, bulatan matahari itu sudah tampak semua, ah, maka itulah solat suruk atau lebih tepatnya solat duha yang awal. Ya, ya kecuali hujan diperkirakan. Ya, kemarin waktu terbit jam eh, enam eh, empat lima misalnya. Nah, sekarang ya nggak jauh dari itulah. Gitu. Maka ada baiknya ketika melihat matahari, duhur, asar, maghrib, suruk, itu sambil melihat jam. Sambil melihat jam. Berarti besok kalau mendung, kita tetap faham. Sekaligus membuktikan bahwa jadwal-jadwal yang ada ini benar atau tidak. Karena jadwal itu e, perkiraan manusia, tentu bisa benar, bisa salah. <clears throat> Masjid di lingkungan saya kalau sholat subuh memakai kunut. Untuk menghindari fitnah, apakah kita boleh mengikuti kunut tersebut sebagai makmum? Uh, ini masalah hak dan batil, masalah sunnah dan bid'ah. Tentu dengan kita melakukan bid'ah, maka kita sudah terjatuh ke dalam fitnah. Ya. Yeah bahwa kita butuh pergaulan dengan manusia, kita berbuat baik kepada mereka itu di luar ibadah. Di luar ibadah kita senyum, membantu, menolong, tapi dalam masalah ibadah tentu yang kita yakini harus kita amalkan, yang tidak kita yakini jangan diamalkan. Ya. Apakah ketika orang-orang kunut subuh semua kita nggak kunut kita pasti dibenci? Apakah ketika orang tahlilan semua kita nggak tahlilan pasti dibenci? Ini saya kira ucapan yang putus asa. Kan masih banyak cara. Betul kita nggak ikut tahlilan, betul kita nggak ikut muludan, tapi gotong royong kita ikut, bangun masjid kita ikut, ya, sholat mayat kita ikut. Artinya ada hal yang lain ya. Ya, jangan sudah tahlilan muludan nggak ikut, sholat mayat nggak ikut, ya gotong royong nggak ikut, ya tentu saja dikucilkan. Ya Kan yang bid'ah sedikit, lebih banyak yang sunnah. Jangan putus asa. Ya, saya dikucilkan karena saya tidak ikut tahlilan muludan, ya. Enggak ikut gotoronya enggak disebut. Gitu. Ya, padahal dia gotoronya enggak ikut juga, ya. Oh, salat mayat nggak ikut juga, penguburan mayat kan itu sunnah semua. Salat mayat sunnah, penguburan mayat sunnah, kenapa nggak ikut? Ikut. Ya bergaul bersama mereka kaum muslimin, saudara kita. Jangan ada jarak kemudian kita membuat kelompok-kelompok ya, nggak mau ngobrol dengan mereka, nggak mau campur dengan mereka, jangan. Kecuali, kecuali mereka sedang melakukan bid'ah, kecuali mereka sedang membela bid'ahnya dalam kajian bid'ah, Bagaimana jika kita ditunjuk sebagai imam? Iya, tentu kita harus uh, melaksanakan uh, apa yang kita yakini. Ya. Yeah. mereka nunjuk kita sebagai imam, ya tentu sudah siap dengan cara kita. Ya. Yeah. Kalau nggak mau, ya jangan. Ya, atau boleh juga. Bener nih, saya jadi imam nih. Nggak kunut, mau nggak? Nah, ya deh, nggak apa-apa. Ini nggak masalah kan? Kalau dilarang ya jangan. Yo ya, kalau nggak mau kunut nggak usah lah, nggak usah jadi imam. Ya jangan jadi imam, gampang kan? Apa hukum melakukan perjalanan ke daerah-daerah atau ke luar negeri dengan alasan refreshing dan melihat keindahan ciptaan Allah, gunung, pantai dan seterusnya? Mubah, halal. Ya. Yeah kunjungi negeri-negeri muslim. Seolah jauh lebih indah, lebih bagus. Kemudian lebih mudah uh, eh, salat dan seterusnya kalau ada apa-apa. Ya, yang nolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Gitu. Saya tidak mengharamkan uh, pergi ke negeri-negeri kufar karena memang tidak mukim. Yang mukim yang haram. Tapi lebih baik uh, kunjungi negeri-negeri Muslim. Kalau mengunjungi negeri-negeri kufar itu dalam rangka membesarkan ta'zim syiar-syiar kufar, eh, ini tentu haram. Seringkali Allah berfirman dengan kami, kami ini Allah berfirman dengan menyebut siapa? Maksudnya siapa yang dimaksud dengan kami? Allah sendiri. Ini kaidah bahasa Arab dan ini difahami oleh Abu Jahal Abu Lahab Abu Jahal Abu Lahab yang hobinya menyerang Nabi, mengkritik Nabi, tidak pernah mengkritik Nabi Al-Quran dari arah sini. Ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran, saya, aku sendiri, memakai lafad nahnu yang terjemahannya kami, ini hal yang biasa. Ya. Bahkan e, menunjukkan kebesaran. Menunjukkan kebesaran. Apakah wajib menyela-nyela jari dengan jari tangan? E, ibadah makdoh yang dicontohkan oleh Nabi maka wajib kita ikuti. Wajib bukan berarti tidak sah kalau kita tinggalkan. Berdosa iya, tapi tetap sah. Seperti kita menunjuk dengan jari wajib. Karena Nabi mewajibkan kita sholat persis seperti cara beliau. Di antara cara beliau salat adalah menunjuk dengan jari ketika tasyahud. Wajib. Tidak melakukan berdosa. Tetapi sah salatnya. Ya. Yeah. Berdosanya karena tidak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Keliru. Ada. Ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memimpin kaum muslimin kelak adalah keturunanku dari Hasan, bukan dari Hussein. Ya. Muhammad bin Abdullah yang bergerar Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu uh, keturunan Hasan. Hasan uh, eh, anaknya Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan. Keturunan dari perempuan kan keturunan juga. Ya. Dan keturunan ini tidak ada faedahnya apabila tidak dibarengi dengan keimanan, amal soleh, sunnah. Ya. Bahkan keturunan langsung Nabi Nuh kafir. Ini tidak menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa eh, tidak mentang-mentang keturunan Nabi maka pasti soleh. Dalilnya adalah anak Nabi Nuh. Bagaimana cara mengusir jin dari dalam rumah kita? Bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Baqarah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Yafiru syaitan al baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Setan-setan yang dimaksud jin akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tentu kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan dari awal sampai akhir tidak harus sekali baca selesai ya pagi sampai 100 ayat, teruskan siangnya, teruskan sorenya, sudah selesai, itu masih berisik di dapur, ya, ulang lagi. Sudah selesai masih berisik lagi, ulang lagi, terus. Tidak boleh kita ragu dengan sabda Nabi SAW. alaihi Karena bacaan kita tentu tidak sama dengan bacaan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i baru baca Alif Lamim, mungkin sudah kabur jinnya. Imam Syafi'i ya, karena keilmuan, ketakwaan seseorang berpengaruh. Tapi kita bukan Imam Syafi'i. Maka sabar terus ditambah lagi, ditambah lagi. Obat itu kalau kurang mujarab kan dosisnya diperbanyak gitu kan. Banyak ininya, banyak obatnya. Apakah ada tandanya bahwa jin telah pergi? Ya udah nggak berisik lagi, berarti udah pergi. Ya, kan kita nggak ngelihat jin yang kedengaran suaranya, berisiknya, ya uh, udah pada tidur semua, masuk kamar semua, kamar mandi ada suara uh, air, ya seperti orang mandi. Ya, siapa lagi kalau bukan jin? Ya, ditengok nggak ada. Ya, emang gitu bikin kita takut. Maka kalau kita takut, dia semakin senang. Maka pura-pura jangan takut. Gitu. Kan jin, jin nggak tahu. Hati kita kan nggak tahu. Jin tidak tahu hal yang goib. Jin sama dengan kita, tidak tahu hati manusia. Ya, maka tanda-tanda ketakutan jangan kita tampakkan. Ya, jangan ngomong juga sama temennya. Sebenarnya saya takut, berapa? Nah, ah, dia dengar, Nah, kan dia tahu kita, dia ngelihat kita, cukup di hati. Kalau kita ngomong, dia dengar. Kan jin itu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jin dan bala tentaranya itu mengetahui kalian, melihat kalian, sementara kalian, wahai manusia, tidak melihat jin. Ya, maka kita bisa tahu dari tanda suara gitu. Atau kadang menampakkan dalam bentuk anjing, e, eh, jengking, ular, tikus, maka disunahkan kita membunuhnya. Atau sesuatu yang menakutkan, tapi bukan bentuk dia yang asli, sesuatu yang menakutkan apa apa sajalah ya itu jin dan tidak boleh kita mengatakan itu roh orang yang sudah mati keliru salah bagaimana dengan kebiasaan di masyarakat di masyarakat kita yang memanggil Pak Haji atau Bu Haji bagi yang sudah menunaikan haji apakah dibenarkan dalam syariat kita apakah boleh kita ikut-ikutan memanggil seperti itu karena ada sebagian orang yang tidak berkenan jika tidak dipanggil demikian.